آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ma'asyara muslimin a'azzakumullahu jami'a telah banyak keluh kesah yang dikumandangkan oleh umat manusia dikarenakan banyaknya musibah-musibah yang menimpa mereka dan dikarenakan berulang kalinya ujian-ujian dan malapetaka yang turun kepada mereka. Baik itu berupa gempa bumi ataupun banjir, demikian pula tanah longsor, demikian pula gunung berapi, demikian pula bencana-bencana yang ada di lautan, demikian pula berupa angin topan dan hujan yang melampaui kadarnya. Demikian pula terkadang kekeringan yang terlampau panjang dan dalam sudut pandang yang lain, yaitu sekian banyaknya kezaliman yang dialami oleh umat manusia dan juga dominasi dari orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yang itu semua membuat letih kaum muslimin itu sendiri. Banyak dari mereka yang mengeluh dan menanyakan apa yang menyebabkan bencana-bencana ini turun. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang Padahal dia adalah zat yang maha pengampun lagi penuh belas kasihan. Maka banyak orang-orang yang memberikan rumusan. Banyak tokoh-tokoh yang memberikan jalan keluar. Berbagai macam pihak memberikan analisa-analisa. Ada sebagian yang mendapatkan taufik dengan jawaban yang benar. Dan ada yang lain yang tidak mendapatkan dan tidak masuk kepada inti permasalahan yang sebenarnya. Padahal seandainya mereka mau kembali kepada penguasa alam semesta, seandainya mereka meminta fatwa kepada Rabbul Alamin, niscaya mereka akan mendapatkan jawaban secara lengkap dan memuaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mereka, yang mengatur seluruh kejadian di alam semesta, Dia yang lebih tahu apa yang tengah terjadi dan bagaimana jalan keluar menghadapi permasalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai keterangan dari petunjuk-petunjuk yang sudah ada sekaligus sebagai pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Dan di antara perkara yang Allah taala turunkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah dari umat-umat terdahulu yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu agar kaum muslimin mengambil pelajaran agar umat manusia menjadikan itu sebagai petuah dan pedoman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana li fi maskanihim ayah." جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وباطنة siru fiha layaliya wa ayyaman aminin Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur Allah Subhanahu wa taala telah berfirman laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah sungguh telah ada bagi kaum sabak di tempat-tempat tinggal mereka itu ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, pelajaran-pelajaran yang Allah simpan di sela-sela nikmat-nikmat yang Dia karuniakan kepada mereka, sekaligus keajaiban-keajaiban yang terpancar di dalam ayat-ayat tersebut. Jannatani ayyamini wa shimal, yaitu ada dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari perkampungan mereka. Kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun tayyibatu wa rabbul ghafur. Dikatakan kepada mereka, makanlah kalian dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Sesungguhnya negeri kalian ini adalah negeri yang bagus dan sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim. Tetapi mereka berpaling dari peringatan Allah dan mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang sangat besar. Wa bi jannataihim jannataini dzawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami tukar, kami ganti untuk mereka dari kebun-kebun mereka tadi dengan dua kebun yang di dalamnya adalah pohon-pohon yang mengeluarkan buah-buahan yang rasanya pahit, yang rasanya itu tidak sedap. Wa asal, yaitu sejenis pokok cemara, pokok-pokok yang tidak diambil manfaatnya dari sisi buahnya. Wa syai'im ming sidrin kolil dan sedikit dari pohon yaitu pohon bidara yang menghasilkan buah tetapi buahnya pun sangat sedikit dan kecil. Zalika jazainahum bima kafaru. Yang seperti itu adalah balasan kami kepada mereka dikarenakan kekufuran mereka. Wahal nujazi illal kafur. Dan tidaklah kami balas mereka dan tidaklah kami membalas kecuali orang-orang yang sangat kufur. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir surat sabak tersebut bahwasanya sabak ini adalah eh, kerajaan yang sangat besar yang dulu menguasai Yaman. Dikatakan sabak karena memang sumbernya adalah sebuah keluarga yang mana kelu kepala keluarganya dinamakan sebagai sabak dan nama aslinya dia adalah Abdus Syams. Namanya menunjukkan siapa dia, yaitu penyembah matahari. Dan dikatakan dia sabak karena dia adalah orang yang pertama kali mengadakan penawanan di kalangan orang-orang Arab. Kemudian Eh, kaum Sabah ini mereka menguasai Yaman dan menjadi sebuah kerajaan yang besar yang berpusat di Ma'rib yang dengan teknologi dan peradaban mereka yang sangat tinggi mereka mampu merubah e, mengumpulkan air-air yang semula manfaatnya kurang itu menjadi satu kemudian menjadi bendungan yang besar yang dengan bendungan tersebut mereka mengalirkan air-air tersebut ke perkebunan-perkebunan mereka sehingga betul-betul perkebunan mereka itu memberikan hasil yang sangat melimpah dari sisi buah-buahan juga dari segi biji-bijian dan bunga-bunga yang sangat bagus kebun-kebun yang ada di gunung-gunung juga kebun-kebun yang ada di lembah-lembah dan di ngarai ngare penuh dengan hasil yang sangat bagus karena memang tanahnya adalah tanah yang sangat subur Walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah taala Maha Pengampun. Tidak semerta-merta menyiksa mereka sebelum datangnya peringatan. Bahkan terkadang peringatan itu datang berulang-ulang sampai kemudian Allah taala memberikan siksaan yang sangat keras kepada mereka. Dan kaum Saba ini setelah peringatan yang datang berulang-ulang dengan diutusnya beberapa nabi dan rasul, dan diantaranya adalah peringatan yang datang dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang disebutkan di dalam surat An-Naml itu. Banyak dari mereka yang masuk Islam termasuk ratu mereka. Lalu setelah waktu yang panjang berlalu dan berjalan, maka mereka kembali kepada kekufuran mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kenikmatan yang besar kepada mereka tetapi mereka lalai atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Padahal di balik kenikmatan itu ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah dan peringatannya untuk orang-orang tersebut. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka banjir yang tidak mungkin dibendung oleh bendungan mereka tersebut sehingga hancurlah bendungan tadi dan orang-orang Sabah itu tercerai-berai ke seluruh penjuru. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnad beliau dari hadis Ibnu Abbas hadis dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan anna rajulan jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah araaita saba akana rajulan am imra'ah am arda faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam barkana rajulan arabiyya fawallada asyarah fadhahaba sittah minhum ilal yaman wa arba'a ila syam fa amma alladhina dhahabu ilal yaman fahum madhaj wa az wa kadzalika kindah wa kadzalika al ash'ariyun wa kadzalika himyar wa anmar wa amma alladhina dhahabu ila syam fahum arba'ah wahum amilah wa judam wa lakham wa ghasan disebutkan di dalam hadis tersebut yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarilah kepada saya, kabarkan kepada saya tentang kaum Saba." Apakah Saba itu sebenarnya adalah seorang laki-laki ataukah seorang perempuan ataukah itu nama sebuah wilayah? Maka Rasulullah SAW bersabda bahkan dia itu adalah nama seorang laki-laki, dia adalah orang Arab yang mana dia memiliki 10 anak. Kemudian dari 10 anak tersebut, 6 anak pindah eh, menyebar ke wilayah Yaman, sementara yang empat mereka berpindah menuju ke wilayah Syam. Dan ini adalah kejadian setelah hancurnya bendungan Ma'rib tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan enam orang anak yang berpencar menuju ke Yaman. Mereka yang pertama adalah Madhaj Kemudian yang kedua adalah azd. Ma'ruf di dalam apa? Kisah-kisah syanu'ah dan seterusnya itu. Kemudian juga yang ketiga adalah kindah, al-kindi. Kemudian yang keempat adalah Ariun ma'ruf al-asyari. Kemudian yang kelima adalah himyar, ma'ruf al-himyari. Dan yang keenam adalah anmar. Dan dari anmar inilah nanti apa? Terbentuk keluarga Aus dan Khazraj yang ada di Madinah itu, orang-orang Ansor. Ini adalah dari keluarga Anmar. Adapun yang empat yang mereka tercerai berai menuju ke Syam, mereka adalah Bani Amilah. Kemudian yang kedua adalah Judam. Dan ini ma'ruf kisah e, di zaman jahiliyah raja besar Judam yang menguasai wilayah Harrah dan sekitarnya itu. Kemudian yang ketiga adalah Laham Al-Lahmi. Kemudian yang keempat adalah Ghassan. Yang mana Ghassan ini walaupun dia orang Arab, nantinya e, keluarga Ghassan itu akan akan mengikuti orang-orang Romawi yaitu mengikuti agama Kristen. Inilah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tercerai berenya orang-orang Sabak yang mana Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran wa mazzakonahum kullamu mazzak kami cerai berikan mereka dengan pencerai berian yang sangat besar dan itu dijadikan sebagai buah bibir faja'alnahum ahadith kami jadikan mereka sebagai buah bibir manusia sampai terbentuk pepatah di kalangan orang Arab tafarraqat aidi sabak yaitu tangan-tangan sabak tercerai-berai ke seluruh negeri apa yang menyebabkan itu terjadi dikarenakan mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai kaum tubak. Karena raja mereka bergelar sebagai Tuba. Dan ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Ahum khairun am qawmu Tuba'i walladina min qablihim. Apakah mereka yaitu orang-orang kufar Quraisy lebih baik daripada orang-orang Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Yaitu apa? Mereka telah kami binasakan dikarenakan kedurhakaan dan kejahatan-kejahatan mereka. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabul Rasi wa Samud wa Adu wa Fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul Aikati wa qaum Tubba, kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id." Sebelum orang-orang kufar Quraisy itu telah mendustakan para rasul yaitu kaum Nuh. Demikian pula yaitu ashabur rasi, yaitu penduduk-penduduk sumur yang tinggal di sekeliling sumur Aikah, Aikah dan Madian itu. Demikian pula orang-orang yang didakwahi oleh e, yaitu kaum Lut yang didakwahi oleh Nabi Lut. Demikian pula orang-orang yang diutus kepada mereka Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Demikian pula kaum Ad dan Fir'aun. Dan juga apa? Wa qaumut dan kaum Tubba, yaitu para penguasa Yaman yang berpusat di Ma'rib. Allah Ta'ala berfirman, Kullun kadzdzaba rusula fahaqqa wa'id. Mereka semua mendustakan para rasul, maka mereka berhak untuk mendapatkan hasil dari ancamanku. Ini menunjukkan bahwasanya sebab datangnya berbagai macam bencana, berbagai macam malapetaka dan kerusakan-kerusakan adalah dosa-dosa umat manusia itu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan Dia tidak akan merubah kenikmatan sampai umat itu sendiri yang merubah kenikmatan dengan menjadi kekufuran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, fakafarat bi an'umillah, fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah membuat permisalan tentang suatu negeri yang semula negeri itu adalah aman tentram dan rezekinya itu datang melimpah dari segala tempat akan tetapi negeri tersebut kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah maka Allah jadikan mereka merasakan pakaian ketakutan dan kelaparan dikarenakan perbuatan mereka sendiri Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul adzabu wa hum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, maka mereka pun tertimpa siksaan dikarenakan kezaliman mereka itu. Ini menunjukkan bahwasanya balasan itu adalah sesuai dengan jenis amalan. Semula negeri tersebut diliputi dengan rezeki yang banyak dari segala tempat, dari segala penjuru. Demikian pula negeri tersebut diliputi dengan keamanan dan ketentraman. Tetapi manakala mereka mengkufuri nikmat Allah, Allah rubah pakaian keamanan itu menjadi pakaian ketakutan. Allah merubah pakaian nikmat tadi menjadi pakaian kelaparan. Fal jazaa'u min jinsil amal, fakama tadinu tudan. Balasan itu adalah sesuai dengan jenis amalan. Sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan diperlakukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi para hambanya. Seandainya para hamba itu mau bertakwa, mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala konsekuensinya. Niscaya Allah memenuhi janji mereka untuk memberikan kenikmatan lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri tersebut mau beriman dan mau bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itulah yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka dikarenakan perbuatan mereka itu sendiri. Maka kerusakan itu adalah sebabnya dari umat manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu yang demikian itu kami jadikan mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka itu la'allahum yarji'un agar mereka itu mau kembali. Jadi ujian-ujian yang ada, malapetaka dan berbagai macam musibah yang ada ini adalah peringatan dari Allah. Selama seseorang itu masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, selama roh itu belum mencapai tenggorokan, maka kesempatan bertaubat itu masih ada. Kecuali kalau sudah datang waktu yang sangat besar, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Maka musibah-musibah yang ada sekarang adalah peringatan agar kaum muslimin kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir yang setiap kali datang peringatan tidak pula mereka itu mau merunduk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang-orang kafir, "Walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun." Sungguh kami telah menimpakan kepada mereka siksaan, tetapi tidak pula mereka mau tunduk kepada Allah dan menyerah kepada Allah dan tidak pula mereka mau merundukkan diri kepadanya yaitu untuk bertaubat. Maka kita dilarang untuk mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang tadi. Kita disuruh untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, maka hendaknya kita menempuh jalan ayah kita yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika beliau tertimpa musibah, maka beliau mengakui bahwasanya itu adalah dosa beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, Kamilah yang telah mendalami diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Dan kita dilarang untuk menempuh jalan iblis yang mana ketika dia tertimpa musibah justru dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk dia menyalahkan Allah taala dan membebaskan dirinya dari kesalahan. Ma'asyara ikhwah azakumullahu jami'a. Diriwayatkan oleh al Imamul hakim An-Naisaburi rahimahullahu taala di dalam Mustadrak beliau. Demikian pula diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Musnadus Syamiyin dan yang lain-lain. Dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ya ma'syara muhajirin khamsun ini betulitum bihinna wa nazala fikum a'udzu billahi an tudrikakum. Lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta ya'malu biha illa sallatallahu alaihi ta'una wal auja allati lam takun madat fi aslafihim. Walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddati mu'natin wa jawri sultani alaihim walam yamna'u zakata illa muni qatra sama walau lal bahaimu lam tumtaru walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim fayakhudhuna ba'da ma kana fi aydihim walam yahkum a'immatuhum bi ghairi ma anzalallah illa ja'ala ba'sahum bainahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai masyarakat muhajirin, ada lima perkara yang seandainya kalian tertimpa bencana dari lima perkara tersebut dan lima perkara itu turun kepada kalian. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian mendapatkan perkara tersebut. Yang pertama, Tidaklah kekejian itu muncul di sebuah kaum sampai mereka mengerjakan kekejian-kekejian tersebut. Kecuali Allah pasti akan menimpakan kepada mereka ta'un. Yaitu penyakit yang menular. Wabah. Wal auja'allati lam takun madat fi aslafihim. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah berlalu di orang-orang yang sebelum mereka. Yang kedua. Walam yang kusul mikiala wal mizan illa ukhidhu bisinina wa syiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim dan tidaklah mereka itu mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan dihukum dengan musim kemarau dengan masa dengan musim paceklik yaitu kekurangan hujan kekurangan makanan dan minuman serta buah-buahan dan mereka akan dihukum dengan sulitnya kehidupan sehari-hari dan mereka akan dihukum dengan penguasa-penguasa yang bersifat jahat dan curang kepada mereka. Yang ketiga, walam yamna zakata illa muni'ul qatra minas sama' dan tidaklah mereka itu menghalangi pembayaran zakat kecuali mereka akan dihalangi dari mendapatkan air hujan dari atas. Walaulal bahaimu lam yumtaru. Seandainya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya orang-orang tadi tidak akan mendapatkan air hujan. Yang keempat, walam yang kudu ahdallahi wa rasulihi illa sullita alaihim aduhum min ghairihim. Tidaklah mereka itu melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya kecuali akan dikuasakan kepada mereka musuh-musuh dari luar fayakhudhuna ba'dha ma kana fi aydihim lalu musuh-musuh tersebut merampas apa yang selama ini sebagian harta dan tanah yang selama ini mereka kuasai Kemudian yang kelima, walam yahkum a'immatuhum bi ghairi ma anzalallah illa ja'ala ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Kecuali Allah akan jadikan sebagian dari mereka akan bersikap keras kepada sebagian yang lain. Satu sama lain saling menyerang, menyakiti dan mengganggu. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Ini semua menunjukkan bahwasanya bencana-bencana yang ada itu adalah diakibatkan karena kesalahan kaum muslimin sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam kitab Zuhud dengan sanad yang sahih dari Jubair bin Nufair beliau mengatakan lama futhat Qubrus wa furiqa baina ahliha fa yabki ba'dhum ila ba'd i'tazala Abu Darda yabki faqultu ya Abu Darda ma yabkika fi yawmin azza Allah fihi al-islam wal muslimin wa adalla Allah al-kufra wal kafirin faqal wayhaka ya Jubair ما أهون الخلق على الله idza عصوا بينما كان هؤلاء ummatan qahiratan zahirah lahumus sultah wa lahumul quwwatu wal qahr wa mulk lama asau lama taraku ma amarallah unzur ila aina saru kata Jubair bin Ufair rahimahullah taala manakala negeri Siprus itu telah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan penduduknya itu dibagi-bagi sebagai tawanan dan hamba sahaya maka mereka menangis satu sama lain Kemudian Abu Darda menyendiri dan menangis. Maka saya bertanya, wahai Abu Darda, apa yang menyebabkan anda menangis? Pada hari di mana Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin. Dan Allah menghinakan kekufuran dan orang-orang kafir. Maka Abu Darda mengatakan, Kasihan engkau wahai Jubair. Alangkah hinanya para makhluk apabila mereka durhaka kepada Allah. Sesungguhnya kaum Siprus, mereka adalah umat yang berjaya. Mereka adalah kaum yang sangat besar, yang sangat kuat dan memiliki kekuasaan. Akan tetapi, manakala mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan, lihat bagaimana kesudahan mereka. Ma'asyiral ikhwah azakumullahu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat-ayat di alam semesta ini, ayat yang bersifat kauniyah, yang kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari ini dan ayat-ayat syar'iyah yaitu peringatan-peringatan dan petuah Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebagai pelajaran agar kita menempuh jalan orang-orang yang baik sehingga kita selamat dan berjaya di dunia dan di akhirat dan kita menjauh dari jalan orang-orang yang tersesat yang mereka itu binasa agar kita tidak mengalami kebinasaan seperti kebinasaan mereka karena barang siapa menyerupai suatu kaum di dalam amalan mereka mereka, maka dia akan menyerupai mereka di dalam balasannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam I'lamul Muwaqi'in, "Annal musyarakata fil a'mal tattadil musyarakata fil jaza'." Bahwasanya persekutuan di dalam amalan itu menuntut adanya persekutuan di dalam balasan. Barang siapa menyerupai amalan kaum-kaum yang berbuat zalim, maka boleh jadi dia akan bersekutu dengan mereka di dalam siksaan. Dan barang siapa dia meniru orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya, maka dia akan bersekutu dengan mereka di dalam kenikmatan dunia dan di akhirat, di dalam keselamatan dan kebahagiaan serta kejayaan di dunia dan di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Wa ashadu an la la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Saudara-saudara sekalian Azakumullahu jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk banyak bertaubat Sekalipun boleh jadi amalan kita sudah menjadi amalan yang terbaik Sekalipun boleh jadi kita ini sudah mencapai derajat yang sangat tinggi. Sesungguhnya taubat itu sangat diperlukan sejak awal langkah menuju kepada Allah sampai tingkatan yang terakhir. Bahkan para nabi sendiri taubat itu adalah tingkatan yang sangat digalakkan di antara mereka. Sebagaimana kita tahu tentang kisah perang Tabuk yang mana itu adalah perang terakhir yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kaum muslimin telah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan dan mereka berjaya melewati itu semua ternyata ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah tentang kisah tersebut, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada nabinya dan kepada orang-orang muhajirin dan ansor yang mengikuti beliau di dalam suasana yang susah tersebut. Ternyata walaupun derajat mereka sangat tinggi, tetap yang namanya taubat itu teramat diperlukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa yaitu sehebat apapun amalan seorang hamba, sebagus apapun kesungguhan dia di dalam beribadah kepada Allah, pasti dia mengalami yang namanya kekurangan dan pasti dia melakukan beberapa macam kesalahan dan kesilapan. Maka tidak mampu bagi dia mencari jalan yang lain kecuali adalah dia harus banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum Rasul eh, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat demi kebaikan mereka, sendiri. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Dan hendaknya orang-orang yang memiliki kesalahan-kesalahan, memiliki dosa-dosa, melakukan berbagai macam penyimpangan, Hendaknya mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Allah taala penyayang dan tidak ada yang sulit bagi dia untuk diampuni dosanya asal hamba tersebut mau bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqulu nafsu ya hasrata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin Allah taala berfirman Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah Katakan kepada mereka yaitu sampaikan firmanku ini kepada mereka wahai Rasulullah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La takonatumir min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. inna Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Kata mufasirun yaitu kalau dia mau bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahkan diri kalian, tundukkan diri kalian kepadanya Sebelum datangnya siksaan kemudian kalian tidak tertolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah ajaran yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian Sebelum datangnya siksaan yang akan mendatangi kalian secara tiba-tiba dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ang taqula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai ada seseorang mengatakan Alangkah besarnya penyesalanku karena aku menyia-nyiakan hak Allah ketika aku masih hidup dan dulu aku termasuk dari kalangan orang-orang yang mengejek. Sampai akhir dari ayat-ayat tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan atas umur yang Dia karuniakan kepada kita dan kebaikan yang banyak atas kesempatan yang masih Dia bentangkan kepada kita dan kita mohon kepada Allah taala agar memberikan taufiknya kepada kita dan kepada seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan agar menerima amal-amal soleh kita dan mengampuni kekurangan-kekurangan yang ada.